atau... Mudah-mudahan saja yang sisanya ketemu supaya nanti bisa kita belikan. Ya ampun, hilang setengahnya lagi. Uh, di mana sih tadi ya? Uh, eh, eh, ini dia tidak jadi hilang. Uh, setengah potongan eh? uang kertas lima ratus rupiah. Ini, uh, ambillah. Uh, permisi. <laughs> Uang kita diambil, tapi mereka memberikan kita tas ini. Aku jadi curiga dengan tas ini. Eh, berhenti. Isinya apa nih? Kami juga tidak tahu. Ambil saja buatmu. Ya ampun, Motu. Apa yang harus kita lakukan dengan tas ini? Hah? Eh, otakku tidak berfungsi nih kalau perutku sedang lapar. Aku ada ide. Daripada pusing-pusing, kita benturkan saja tas itu ke dinding.